Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Maulana Muhammad bin Abdullah wa alihi wasahbihi wala. Wa qala radhiyallahu anhum yuqalu idza arada Allah bi 'abdil khair alhamahu hadha ad-du'a. Allahumma inni dha'ifun faqawi fi ridhaka dhu'fi wa khudh ila al-khair bi nasiyati waj'al al-islam muntaha ridaya. Amin. Qala al-'anu idza arada Allah bi 'abdil khair. Jika Allah menghendaki terhadap hambanya kebaikan, maka Allah akan mengajarkan, mengilhamkan kepada dia doa ini. Ini doa azim. Karena itu uh, perlu untuk diapalkan, kalau perlu dicatat sekarang. Allahumma inni dhaif. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba yang lemah. Fagawi fi ridhaka dhu'fi. Maka kuatkanlah ya Allah di dalam meraih ridhamu kelemahanku. Allahumma inni dhaif fagawi fi ridhaka dha'fi. Wa khud ilal khair dan ambillah untuk menuju kebaikan binasiyati dengan ubun-ubunku. Maksudnya tariklah aku ya Allah untuk kebaikan. Ya? Tariklah aku, ya Allah bimbinglah aku untuk kebaikan. Bisa menghadiri majlis taklim, bisa belajar, bisa salat berjamaah dan lainnya. Waj'alil Islam muntaha ridhaya. Dan jadikan ya Allah, Islam adalah puncak daripada ridhoku. Puncak daripada segala kepuasanku dan cita-citaku. Hmm, kata Habib Umar bin Smith, ya, Habib Ahmad bin Umar bin Syaimil menyatakan kalau Allah mau ingin berikan kebaikan kepada seorang maka dia akan ditakdir membaca doa ini. Ini doa yang luar biasa ini. Pertama mengandung iktiraf, ya Allah, aku ini lemah. Maka beri kekuatan aku ya Allah, Hah? untuk menggapai ridhomu. Jadikan kuat untuk bisa. Kalau enggak lebih baik lemah ya nggak bisa berkutik, nggak bisa berdaya. Kemudian bimbinglah aku ya Allah untuk berbuat baik. Tanpa bimbingan Allah kita mungkin malas berbuat baik. Dan Islam jadikan puncak dari bahasa segala ridhoku. Bukan kekayaan jadi ridhoku. Bukan duit yang banyak jadi ridhoku. Islam puncak daripada segala ridhoku. Sehingga kalaupun kamu ditakdir kaya untuk Islam, dimatikan HP-nya. Kalaupun kamu tadi itu ditakdir melarat juga untuk Islam dan seterusnya. Wa qala radhiyallahu anhu yanbaghi lil insan an yatlub al hidayah fi kulli waqt li'anna al hawa ghalibun alayh wa yas'al min Allah as sabata 'ala al huda kaifa wa rasul muhtadin alaihi salam yatlubul hidayah biqaulihi Allahumma hdina fi man hadait wa yurwa an sayyidina Umar bin Abdurrahman al-Attas annahu Sepatutnya bagi seorang manusia dia itu memohon hidayat setiap saatnya. Setiap saatnya. Mohon hidayat kepada Allah. Jangan lupa. Kenapa? Karena memang manusia ini unsurnya itu ada hawa nafsu di dalamnya. Dan ukuran orang seperti kita, ini kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Tanpa ada hidayah sama Allah, nggak mungkin kita akan mampu dah. Berbuat baik nggak mungkin kita akan mampu. Karena itu minta kepada Allah untuk supaya tetap. Kalau ente sekarang menghadir majlis taklim, supaya tetap terus. Jangan-jangan nanti setengah tahun ada urusan yang lainnya nggak ikut sudah majlis taklim. Minta hidayah supaya tetap. Asabat alal huda. Tetap mengikuti petunjuk Allah. Jangan sampai berubah. Coba bagaimana? Rasul muhtadin. Kepala daripada semua yang mengikuti petunjuk Allah siapa? Muhammad Rasulullah. Itu pun selalu memohon kepada Allah hidayat petunjuk. Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Dalam Al-Qur'an sendiri setiap kita sholat kita mohon hidayat. Ihdinas siratal mustaqim. Karena itu jangan lupa mohon hidayat petunjuk daripada Allah setiap saatnya. Setiap saatnya. Nah, setiap saatnya. Nah. ويروى عن سيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس أنه كرر دعاء الكنوت المذكور من بعد صلاة العشاء إلى أن صدع الفجر Diriwayatkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Datuk daripada bangsa Al-Attas, ini gurunya Habibul Haddad. Beliau mengulang-ulangi doa gunut ini mulai setelah sholat Isya sampai subuh. ya Allah fi man hadait afina fi na'afat. Minta hidayah terus mulai Isya sampai subuh itu yang diminta hidayah terus. Kalau kita seakan-akan sudah nggak perlu lagi hidayat itu. Jadi petunjuk daripada Allah itu mintalah selalu karena itu adalah sangat diperlukan. Nah. Waqala radhiyallahu anhu aktsaru ma yu'athiru fil asya' al-himmah la mujarradul qawl wal fi'l. Undur himmata sayyidina Ahmad bin Isa azala Allah bil bid'ah in Hadramut wa qad kanu unasun fil bilad ahla bid'ah yunsabuna ila ahli maskat halina bisahatil khawqah paling banyak yang berpengaruh kepada segala sesuatu itu adalah al-himmah, semangat. Semangat tinggi. Enggak cukup dengan rapat al-gol hanya ngomong wal fi'il atau berbuat, tapi himmah, semangat dari hati. Apa ya? Semangat itu eh, cita-cita, harapan, semangat gitu. Jangan seada-adanya gitu loh. Berbuat seada-adanya, jangan. Tapi dengan penuh, dengan semangat. Bukan hanya sekedar mengendapal, mengendak, mengandalkan kekuatan fisiknya. Kata kasih contoh. Urusan duniawi boleh dibatasi itu. Anak nggak akan beli mobil kecuali kalau ada duit untuk beli mobil. Boleh. Paham ya? Jangan anak kalau duit anak sekian baru anak sedekah. nggak usah begitu. Ini sedekah. Himma yang tinggi. Punya berapa? Punya 10 ribu. Udah sedekah. Ambil kepulangan kamu yang lainnya untuk sedekah. Bagus. Itu himmah namanya itu. Jangan ditunda itu hima. Tidak ada yang berpengaruh kepada manusia dalam segala sesuatu kecuali semangat yang tinggi. Hmm. Lihat bagaimana Sayyidina Ahmad Bahajir. Seorang diri masuk ke Hadramut. Hadramut ini dulu tempat bid'ah, Khawarij. Daerah benci Ahlul Bait. Daerah benci Ahlul Bait ada di sana itu, Abadi. Mereka mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masuk Sayyidina Ibnu subhanallah, mereka terpengaruh dengan Ibnu Hajar yang asalnya begitu menjadi orang yang cinta kepada Ahlul Bait dan bisa mengikuti tariqah Ahlul Bait. Subhanallah. Apa yang bisa membuat demikian? Al-himmah. Semangat. Dan tentunya para anbiya wal mursalin sudah jelas. Nih, Songo di Indonesia. Masuk kerajaannya Hindu semuanya. Tentaranya tidak ada muslim waktu itu. Hindu semuanya. Tapi sembilan wali dengan himmah, subhanallah, seluruh Jawa jadi masuk Islam. Himmah ada. Lah sekarang dai-nya sembilan juta nggak bisa ngislamkan yang ada di Tengger walau di Bali. Kenapa nggak ada himmah? nggak ada semangat. Rapatnya ada, tapi semangatnya tidak ada. Hanya mujarradul gol wal fi'il. Hanya bicara, hanya ber, berbuat, tapi himmah semangat nggak ada. Ya itu. Ah. Terus ومما يدل على ذلك ما يروى عن بعض الملوك كتب لبعض ملوك الفرنس بما معناه ما سبب أعمارنا معاشر ولاة المسلمين يكسر وأعماركم تطول فلما <laughs> وصل الرسول إلى الملك الكافر أشار عليه بالجلوس تحت شجرة عظيمة ثابتة في الأرض فإذا زالت يأتي إليه الجواب فتعلقت همة الرسول بالشجرة حتى زالت فلما زالت أتى الملك للجواب فقال الجواب وقص عليه ما رأيت فلما وصل الرسول إلى الملك المسلم وأخبره الخبر قال قاتله الله أخبرني فعله أن ولاة المسلمين تتعلق همتهم بظلم الرعية فيتعلقون الرعية بزوالهم وليس كذلك هم أو كما قال Diceritakan sebagian raja-raja Islam dia mengirim surat kepada raja-raja Eropa kafir, Farans. Isi suratnya itu tanya, "Masa babu amarina ma'asyara wulatul muslimin taksur wa amarukum datul." Kenapa sih pejabat-pejabat orang Islam ini kok metel umurnya itu banyak mati muda-muda. Kok raja-raja pejabat-pejabat orang kafir itu panjang umur semuanya? Apa yang menyebabkan itu? Ketika sampai si utusan tadi itu membawa surat ke salah satu di antara raja kafir, ini sudah tua raja kafir. Ya udah. Minta jawabannya. Boleh jawab, tinggal di sini. Ada satu pohon gede. Tinggal di sini ya. Kalau pohonnya sudah roboh, tak kasih jawabannya. Ya tinggal di sini. Kalau pohonnya roboh, tak kasih jawabannya. Udah. Ya kalau nunggu roboh itu bisa ratusan tahun. ambil kapak di pecok sudah. Sampai roboh. Ya, padahal orang satu ini pohonnya gede. Sampai rubuh. Raja, udah rubuh. Apa jawabannya? Jawabannya, ceritakan kejadian ini sama raja kamu. Loh, ya jawabannya apa? Udah itu jawaban itu. Ceritakan kamu tak suruh duduk ada di sini, kemudian kamu tak suruh nunggu rubuhnya pohon ini, kemudian sampai kamu kapak sampai rubuh. Udah. Datang, eh gimana jawabannya? Apa jawabannya? Gak tahu. Anak disuruh nunggu ada di satu pohon gede, kalau roboh baru tak kasih. Jawaban, anak udah di situ, gak roboh-roboh aja. Kelamaan anak robohkan aja. Dengan apa? Setelah roboh kata dia, jawabannya yaitu. Gitu. Oh kurang ajar itu. Itu sudah jawaban memang. Lu apa raja artinya? raja orang Islam itu semangatnya dalam hatinya, pejabat orang Islam itu semangatnya dalam hatinya mendolimi rakyatnya. Itu ibarat pohon yang gede. Lah rakyatnya setiap saatnya menunggu kapan tumbang raja ini. Kapan rubuh raja ini, selalu nunduk yang jelek-jelek. Maka no gampang mati. Umurnya nggak panjang-panjang. Tapi kerajaan orang kafir dia berpihak kepada rakyat. Rakyat selalu mendukung, tidak ada yang berusaha untuk menggeser atau menggulingkan. Apalagi untuk akan jelek, karena itu umurnya panjang-panjang. Memang benar ya. Ini cerita beneran memang ini. Subhanallah. Belum yang berusaha untuk menggeser atau menggulingkan. Yang doakan jelek itu wakil. Mudah-mudahan, mudah-mudahan, wakil mudah-mudahan itu guys. Karena itu metal semuanya itu ya mereka. Ah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wahtisaban saban, lahu ma min dambi. Arti daripada mata kodama min dam uh, e, di hadis dengan di Al-Qur'an ini kalau di hadis itu jelas-jelas kita memang pernah dan sangat penuh dengan dosa. Kalau yang di Al-Qur'an ini seolah-olah mengindikasikan nabi itu pernah berdosa. Bagaimana penjelasan yang sebenarnya dari konteks mata kodama di hadis dengan di Al-Quran tersebut. Yes. Apa yang telah berlalu daripada dosa kamu dan dosa kamu yang akan datang, dosa kamu ini ada beberapa ulama menyatakan yang masuk dosa di sini bukan dosa ukuran kita. Dosa dalam ukuran Allah. Paham ya? Kesalahan bukan ukuran kita, kesalahan ukuran Allah. Seperti tadi itu. Orang sholat salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau memang dia tadi itu pakai celana, pakai kaos oblong, nggak pantas kan? Hah? Dalam pandangan orang yang ada di atasnya nggak pantas. Maka itu disalahkan dia. Padahal nggak salah dia nutup aurat kok. Menghadap kiblat punya wudhu nggak salah. Cuma dalam tingkatan orang yang di atasnya itu adalah salah. Karena itu tetap dikatakan itu kesalahan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kesalahan dalam pandangan kita nggak ada dana dosa. Cuma dari tingkatan yang dipandang oleh Tuhannya itu adalah kesalahan, bukan kesalahan dosa, tapi kesalahan karena ke, Allah mengendaki kesempurnaan yang tertinggi bagi Rasulullah. Tapi ada yang menyatakan bahwa liyafir laka memindambika aidam ba umatika. Allah mengampuni damba dambaka ai eh, damba umatika. Ada menyatakan damba durriyatika Nah, jadi uh, macam-macam tafsir ada di situ.